Kita akan melanjutkan pembacaan kitabullah. Kitab wa makanatu azimah. Kitab Allah Azza wa Jalla dan kedudukannya yang sangat agung. Beliau Asyik Abdul Aziz Al-Syekh Allah Ta'ala mengatakan Waqad sammallahu azal kitab biasma'i kathiratin fi kitabihi wa wasafa wa wasafahu kadhalika bi sifati kathiratin wa innama yadullu hadha ala sarfil al kitabi wa adamatihi dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab ini, kitab Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kitab ini, menamakan Al-Quran dengan nama-nama yang banyak di dalam Al-Quran. Di dalam kitabnya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Kitab ini memberikan nama yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Al-Qur'an dengan sifat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Dan sesungguhnya menunjukkan ini atas mulianya ini kitab dan agungnya kedudukannya. Wa Qur'an wal Qur'an, wal kitab wal uda wal nur. والشفاء والشفاء والبيان والموئدة ورحمة والبصائر والبلاغ maka di antara nama-nama Al-Quran ya pertama adalah Al-Quran ini yang kita kenal yang ma'ruf kedua bernama Al-Furqan ya pembeda yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Dan yang ketiga adalah al-kitab. Ya, ini yang sering kita dengarkan istilah dari para ulama. Ya, kembali kepada al-kitab dan as-sunnah. Yang, yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Wal-uda, petunjuk. Ini nama dari Al-Quran. Ya, yang keempat. Yang kelima, nur yang keenam, asyifa yang menyembuhkan, penyembuh. Wal bayan, penjelas. Wal mau'idatu, beri peringatan, sehat. Warahmah dan rahmat. Al-basair, ilmu-ilmu terkumpul di dalamnya. Wal balaghah, ya balagu ya wal balagu bahasanya yang begitu tinggi ya bahasa yang begitu dalam yang dimiliki oleh Al-Qur'an ini semua nama-nama Al-Qur'an dan sifat-sifatnya wa al-arabi al-mubin al-karim al-azim wal majid ya wa mubarak wa tanzil والصراط المستقيم وذكر الحكيم وهو أبل الله وهو يا وذكري والتذكير والبصرى وهو مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهو المؤمن عليها وهو مساني وفيه تفسير كل شيء وتبيانا كل شيء وهو الذي لا ريب فيه ولا إيواج فيه Ini semua dari sifat-sifat Al-Quran. Yang saya sebutkan di sini diantaranya dia berbahasa Arab. Ya. Al-Mubin yang sangat jelas. Al-Karim yang mulia. Azim yang agung. Majid ya terpuji. Mubarak yang penuh berkah. Tansil yang diturunkan. Surat al-Mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Zikru Hakim. Ya, Eh, zikir yang bijaksana. Dan dia adalah dari Allah. Peringatan dan pemberi peringatan dan memberi kabar gembira. Al-Qur'an ya sifatnya ini membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini wajib kita imani bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dalam keadaan ya Al-Quran sifatnya juga adalah dia batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan senantiasa dibaca dalam sholat setiap rakaat. Dan di dalamnya ada penjelasan yang rinci dalam segala sesuatu. Setiap sesuatu dijelas, dijelaskan dalam Al-Quran. Ini sifatnya. Dan juga timbangan bagi segala sesuatu. Ditimbang di dalamnya. Dan Al-Quran ini tidak ada kelar, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tidak ada kebengkokan. Ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh Afiyullah Ta'ala. Yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita kembali kepada Al-Quran. Dalam setiap permasalahan. Karena di dalam Al-Quran sudah mencukupi. Ya. Bagi setiap orang. Bagi setiap manusia. Apapun yang ada pada mereka dari permasalahan agama atau selainnya, mereka akan dapatkan dalam Al-Quran. Ya. Jika tidak didapatkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan isyarat. Ya. Untuk kita kembali kepada wahyu yang kedua, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan secara rinci apa yang ada di dalam Al-Quran dari ya yang masih global ya tentang cara wudhu, cara sholat, puasa, ya zakat dan haji semua dirinci dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. kulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qur'anan Arabiyan ghairu dzil iwajin la'allahum yattaqun. Al-Qur'an ya itu berbahasa Arab yang tidak memiliki kebengkokan di dalamnya agar kalian agar mereka bertakwa. Ini Al-Quran yang Allah kabarkan kepada kita. Dia berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ini semua agar manusia, agar mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakulu subhanahu dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman Tabarakalladzi nazzala furqan ala 'abdihi ya maha berkah yang telah menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Furqan ala Abdi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkah yang telah menurunkan Al-Furqan ala Abdi Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran, kepada ambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa yakulu subhanahu, dan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. kitabu la raiba fi udal lil muttaqin. Alif Lam Itu adalah Alkitab, alquran. Tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yaqulu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul man kana aduwan li li fa innahu nansalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa udan wa udanmu wa busra lil mu'minin katakanlah ya Muhammad ya kepada orang-orang yang mereka memusuhi mereka Jibril maka sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan ya dibawa oleh mereka Jibril ala qalbika diturunkan oleh Allah Kemudian dibawa oleh mereka Jibril ke dalam hatimu. Ya, ditanamkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Dengan izin Allah dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa yaqulu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, natluhu Dalika natluhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Itulah Al-Qur'an yang kami bacakan ya. Yang kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat dan ya peringatan yang sangat bijaksana. Peringatan yang penuh hikmah Wa yaqul azza wa jalla dan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman, "Ya ayu an nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan. Ya. Burhan min rabbikum. Keterangan dari Rabb kalian Wa ilaikum nuron. Dan kami turunkan kepada kalian nuron cahaya. Mubinan yang sangat jelas. Yang sangat terang. Wa yakulu subhanahu. Ya ayu nas. Qad ja'atkum mau'idatu min rabbikum. Wa shifa'um lima fi suduri wa udan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, Sungguh telah diturunkan kepada kalian mau'idatun min rabbikum. Al-Quran. Mau'idah. Ya. Penasehat. Nasihat dari Rabb kalian. Wa syifa'u. Syifa. Ya. Sebagai penyembuh. Obat. Lima fisuduri. Terhadap apa-apa yang diada dalam hati kita. Ketika kita hati ini gelisah. Dipenuhi dengan subuhat, syahwat. Ya. Apalagi berbagai bentuk kemunafikan, ria, sum'ah, penyakit-penyakit hati, ujuk, sombong, ya. Atau mengingkari kebenaran, maka segera obati dengan Al-Quran. Segera baca, pahami, dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Dan Al-Quran ini udah petunjuk. Ya. Dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa yakulu subhanahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna hadhal Qur'an yahdi lillati iya akhwah. Wa yubassirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati. Anna lahum ajaran kabira. Sesungguhnya ini Al-Quran ya yahdi memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang selamat dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka senantiasa beramal soleh bahwasanya bagi mereka pahala yang sangat besar ya kabar gembira bagi orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran sebagai jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari penyimpangan. Maka berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Yang mereka beramal soleh itu mengamalkan kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya. Ya, bahwasanya bagi mereka pahala yang sangat besar. Wa yakulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab Walam yaj'al lahu iwajan. Qa'iman liyundira bassan shadidan min laduhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada ambanya ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quran. Walam yaj'allahu iwajat yang tidak dijadikan baginya iwajan kebengkokan. kebengkokan. Tidak ada sama sekali. Ya. Isinya lurus. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus. Untuk memberikan peringatan. Kepada manusia akan kerasnya adab Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di sisinya. Ya. Bagi mereka yang menentang, tidak beriman, ya tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Sekedar dia baca. Tapi tidak melewati kerongkongannya. Tidak sampai ke hatinya. Dan tidak mengamalkan isinya. Ya. Maka berilah peringatan kepada mereka akan kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman yang mereka beramal soleh. Ya. Beriman terhadap apa yang terkandung dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka beriman dan disertai mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia melakukan amalan soleh. Ya. Sesuai apa yang diperintahkan Al-Quran. Dan mereka betul-betul melakukannya karena Allah. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maka bagi mereka pahala yang sangat baik ya berupa surga yang mereka kekal di dalamnya wa yakulu azza min qail subhanahu dan Allah yang sangat bijaksana mengucapkan masucinya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bal wa Qur'anul Majid fil lauhim mahfuz bahkan dia ya Al-Qur'an yang terpuji. Ya. Di tersimpan di lauful mahfud. Terjaga oleh dijaga oleh para malaikat. Tersimpan Al-Quran tersebut di lauful mahfud. Ya. Wa yakulu azza wa jalla innahu laquranul karim fi kitabin maknun la yamassahu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya ya Al-Qur'an bagi Al-Qur'an ini yang sangat mulia. Di dalam kitab-kitab maknun ya yang tersimpan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci yang diturunkan dari roh alam semesta ya yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala Ya, kemudian dibawa oleh mereka Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini semua yang disebutkan oleh beliau dalil-dalil nama-nama dan sifat-sifat daripada Al-Quran. Ya, yang wajib kita mengimaninya dan mengamalkan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut pada diri kita yang menunjukkan kedudukan yang sangat agung di dalam Al-Quran yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang begitu banyak. Wa ghairu dzalika minal ayati katsira. Dan demikian itu. Dan selain itu dari ayat-ayat yang begitu banyak. Ya. Dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama-nama Allah, eh nama-nama Al-Qur'an dan sifat-sifatnya. Bi asma'u hadzal kitabil azim wa sifati. Di dalamnya di dalam ayat-ayat tersebut ada nama-nama Allah, eh, afan, ada nama-nama Al-Quran yang sangat agung, ya, dan sifat-sifatnya yang sangat agung. Mima yang banika an adimi wa qadri, ya, dari apa-apa yang sepantasnya atau yang menunjukkan atas agungnya dan kedudukannya ya wajaliu sorfi dan mulianya kedudukannya kaifa al mutakallimu fihi wa rabbul arbab bagaimana ya dan yang berbicara ini berbicara dengan Al-Qur'an itu adalah Rabbul Arbab Robnya manusia ya yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala yang berbicara sendiri dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyada wasyahada yang maha mengetahui perkara gaib satu-satunya Allah ya yang mempersaksikan al-qaid yang mempersaksikan orang yang membacanya ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annama fil ardi min sajaratin aklamun wal bahrun yamudduhu min ba'di sab'atun Iya, sabatun an sabatun abhur sabatun abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim seandainya ya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini Seandainya di bumi ini, dari pohon-pohon yang ada di bumi ini, ya, pohon-pohon yang ada di bumi ini, seandainya pohon-pohon yang ada di bumi ini, ini dijadikan pena, ya, dan lautan dijadikan sebagai tinta, ya, dan ditambah lagi tujuh laut-laut ya sebagai tinta maka tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis ya laut pohon yang begitu banyak di bumi ini dijadikan tinta dijadikan uh, pena sebagai kolam ya kemudian uh, laut dan ditambah tujuh sebagai tinta, tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz. Ya, Maha perkasa dan lagi Maha bijaksana. Wa mimma yang bagi ayat dan dari apa yang sepantasnya untuk diketahui. Ya. Untuk kita ketahui bersama yang menunjukkan kedudukan kitab yang sangat mulia ini Selain nama-nama yang begitu banyak. Dan juga kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Ya. Dan sepantasnya untuk kita mengetahui bahwa setiap nama ya anna kulla ismi aw sifati li hadzal kitab asis bahwa dalla ala ma'na ya ittasi bihi bahwasanya setiap nama atau sifat bagi ini kitab, ya, bagi Al-Quran yang asis, yang mulia, maka dia menunjukkan atas makna yang khusus dengannya. Walaulah khasyatul italah ya lanubayyina ala jumlati takunu ma'iyat ya takunu ma'iyat ma'i ma'inatun ala fahmi ma baqa. Dan seandainya tidak mengkhawatirkan memperpanjang ya bagi kami atas jumlah ini menjadikan ya kami akan menjelaskan untuk membantu ya atas memahami apa yang tersisa ya memahami apa yang tersisa dari uh, penjelasan ini ya وهذا وإن مما اتصف به هذا الكتاب الكريم أن الله سبحانه تكفل تكفل بإفته ولم يقل ولم يقل عفده إلى أحد من خلقه dari apa-apa yang menunjukkan kekhususan kitab ini, ya kitab yang sangat mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan menjaganya dan tidak ya meletikan atau melelakan ya untuk menjaganya kepada seorang dari kalangan makhluknya. Tidak ada. Ya, yang letih untuk menjaganya. Dibikinkan khusus tempat. Dia khusus menjaganya. Sudah membuat dia letih. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaganya. Ya. Yang menjaga Al-Quran tersebut. Ini dari kekhususan Al-Quran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaganya. Ya, tidak membebankan kepada salah seorang dari makhluknya engkau untuk memberikan penjagaan secara khusus. Ya, sehingga tidak membuat mereka lelah. Allah Subhanahu sendiri yang menjaganya. Yaqulu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala ya uh, berfirman inna nahnu nanzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Ya, wa inna lahu lahafidun. Dan sungguhnya juga kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Ya. Dan yang berjanji yang mengkabarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan az-zikra ya Al-Qur'an dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya Al-Qur'an tersebut. Wa yaqulu subhanahu bal Al Qur'anul Majid fil lauhim mahfud. Bahkan dia adalah Al-Qur'an yang terpuji ya yang tersifat di Lauhul Mahfud. Wa yaqulu Ibnu Qayyim ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa subhanahu bihanda mahfudun fi, fi qali inna nahnu nanzalna dzikra wa inna lahu lahasidun dan Allah Subhanahu wa taala ya mensifatkan Al-Qur'an bahwasanya mahfudun fi qali itu terjaga ya terjamin dalam firman-Nya sesungguhnya kami yang menurunkan ad yaitu Al-Qur'an ad ya yaitu Al-Quran. Wa inna la'afidun. Dan sesungguhnya bagi Al-Quran la'afidun. Senantiasa dijaga ya keasliannya. Tidak ada yang mampu mengubah. Wa, wasafa mahalluhu bil ifi fi hadis surah. Ay al-buruj. Wallahu subhanahu afada mahalluhu ya afada mahallahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tempatnya dengan menjaga di dalam surat yaitu surat Al-Buruj. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga tempatnya. Wa afadahu min ziyadati wan nuqsan wa tabdil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari penambahan dan juga dari pengurangan dan juga menjaga ya dari diubah ya wahafadha maani min ta'rif dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjaganya ya menjaga maknanya dari penyelewengan diselewengkan maknanya itu ketahuan ya dengan dimunculkannya para ulama ya dimunculkannya para ulama yang menjaganya kama kama afadha alfadu min tafdil ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga lafaz-lafaznya dari mengubah dari perubahan. Allah Subhanahu wa taala semua yang menjaganya. Wa qama lau ma yahfadha urufahu min siyadati wa nuk wa nuqsan wa ma'ani min ta'rifi wa taghyir. Dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan ya bagi Al-Qur'an yaitu memunculkan orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari kalangan para ulama Alul Quran ya untuk mereka menjaga huruf-huruf dari penambahan dan pengurangan dan menjaga maknanya dari penyelewengan dan perubahan ya selesai dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ini janji Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Al-Qur'an ya dari penyelewengan, dari penambahan, dari pengurangan, dari perubahan. Apakah maknanya, urupnya? Ini semua penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dimunculkannya para ulama Al-Qur'an, ya. Para penghafal Al-Qur'an yang mereka menjaga Al-Qur'an dari berbagai ya penyelewengan-penyelewengan. Dan alhamdulillah ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, semua diubah, ditambah, dikurangi dan diganti. Nauzubillah. Dan Al-Qur'an ini terjaga sampai hari kiamat. Kitabullahil Karim wal Maji ya min fitanin. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang terpuji ya yang mulia adalah al-maji'u minal fitan. Datang ya uh, menyelamatkan kita dari fitnah. Ya, mengeluarkan kita dari fitnah. Wa anis al-mu'min dan Al-Quran ini adalah rekan temannya atau temannya, sahabatnya. Ya, orang-orang beriman wa nuru qalbihi dan cahayanya hatinya. Ya. Warabiu sudur dan musim seminya dadanya. Ya, dan, akan hidup dada-dada ini dengan Al-Qur'an. Wa jala'u ammihi wa ghammi akan menghilangkan berbagai gunda gulana, kesedihan, kesusahan. Semua akan hilang. Wal faslu laysa bil asal. Ya, dan dia ya al-faslu ya yang memisahkan dan tidak ada di dalamnya main-main atau senda gurau. Man tarakau min jabbarin kasamahullah. Dan siapa yang meninggalkan karena sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Ya. Wa man ittaga udah fi ghairihi adallallah. Dan siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkannya. Ya. Bahwa Abdullah al-Matin. Dan dia adalah tali Allah yang sangat kuat. Wadikrul hakim. Dan dikir yang terpuji. wa Wasyaratul mustaqim. Dan dia adalah jalan yang lurus. Wallazi tasiku bihi awa. Dan ya, dia yang tidak menyimpangkan dengannya awak. Wala talbisu bihi alsina dan tidak ya tersamarkan dengannya lisan-lisan. Wala yasbau minhul ulama dan tidak merasa cukup darinya para ulama. Wala yakluku an kasrati raddah dan tidak diciptakan ya dari banyaknya bantahan. La tangkadi ajaib dan tidak lewat ya atau berlaku keeranan-keeranan. Ya. Wala tamna wala tatna abrahu dan tidak akan hilang pelajaran-pelajarannya. Ya. Wallazi lam ta'ti jin idza sami'a idza sami'atu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Dan dia Al-Qur'an yang tidaklah uh, apa namanya? berakhir. Ya, tidak berakhir jin ketika mendengarkannya. Mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ya, ini yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita tentang Al-Quran. Sehingga hendaklah kita senantiasa kembali kepada Al-Quran. Ya, Sehingga kita pun senantiasa istiqomah. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas jalan yang lurus. Yang senantiasa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wairil magdubi alaihim waladzalim. Yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wallah alam ini mungkin yang saya sampaikan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membaca kitab ini. Semoga berikan manfaat kepada saya dan kepada kalian dan keluarga saya yang mendengarkan dan menghadiri kajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.